Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, eh, tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas? Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampung. Yeah. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. pukulan dari bola lari Mak Rompang. Loh, iya, iya, iya, iya, Didukung artis-artis terkenal Harry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-19 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Ivonero sebagai Wulandari, Margaret sebagai Andita, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Eli Burhan sebagai Nyisepi, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 Di saat matahari sore sedang menyorot dengan bagus, tiba-tiba Batara dan Wulandari berhasil memecahkan teka-teki kalimat yang terdapat pada kulit rusa peninggalan Kipane Urat. Sementara itu, kekecewaan menerpa Andita karena Andita melihat Batara berkejaran dengan Wulandari menuju puncak Gunung Sumbing. Ternyata untuk memecahkan teka-teki tulisan di atas kulit rusa itu harus dilakukan oleh dua orang yang sedang duduk berdua di atas batu ini dalam suasana kasih mesra. Ya, sulit memang teka-teki tulisan itu, Bulan. Siapapun orangnya, bagaimanapun tinggi kepandaiannya, tidak akan mampu memecahkan tulisan itu, Bulan. Sedangkan kita pun mendapatkannya secara kebetulan. Iya, Kang Batara. Hmm, batu ini, tulisan itu mengatakan, Aku terbaring di sana. Berarti batu ini, batu ini sekarang yang menjadi teka-teki yang harus kita pecahkan. Terbaring di sana, terbaring di batu ini. Apakah mungkin kitab itu terletak di batu ini, Wulan? Atau apakah kitab itu, uh, apakah kitab itu sudah dicuri orang? Yang terbaring di batu ini tentu kitab yang kita cari, Kang. Oh, ya, kini kitab itu tidak ada. Kitab itu sudah dicuri orang. Ah, kita terlambat. Sudah ada orang yang datang kemari. Ah, aku yang salah. Aku telah menghilangkan kulit rusa itu. Ah, tunggu, tunggu. Cahaya matahari tadi membentuk gambar sebuah kampak. Kampak? Apakah perlu kita belah batu ini dengan sebuah kampak? Oh, Kang. Betul, Kang. Betul. Batu ini harus dibelah dengan sebuah kampak. Tapi bagaimana kitab itu bisa berada di dalam batu besar ini? Bagaimana cara Kipandai Urat memasukkannya, Wulan? Tidak mungkin kitab itu ada di dalam batu tanpa merusak batu besar ini. Ah, sulit juga. Kita dihadapkan pada teka-teki yang lain. Wah, kepandaian Ki Urat belum bisa kita tandingi, Wulan. Apakah kitab itu diletakkan di bawah batu ini? Terbaring. Ah, mungkin. Mungkin kitab itu terbaring di bawah batu ini. Kita harus menggeser batu ini, Wulan. Ah, mari, Kang Batara. Mari kita geser batu ini. Kau sanggup? Aku sudah belajar ilmu tenaga dalam. Semoga kita berdua bisa menggeser batu ini. Mari. Ya. Eh, satu, satu, dua, tiga. tidak bergerak sedikit pun. Mari kita coba sekali lagi. Eh, iya. Aku akan mempergunakan seluruh kekuatanku. Satu, satu dua, dua, tiga. Ah, ah, ah. Aku tidak sanggup lagi, Kang Batara. Batu ini beratnya bagai sebuah gunung. Eh, Aku juga tidak sanggup pula. Batu ini tidak bergeser sedikit pun. mereka berkejaran mendaki Gunung Sumbing. Kenapa nasibku harus begini, Gusti? anakku. Rama Rabumi. Isak tangismu membangunkan semediku. Apa yang telah terjadi anakku? Rama, tolonglah saya Rama. Tolonglah anakmu ini. Apa yang merisaukan hatimu anakku? Sampai kau bersimbah air mata. Saya melihat Kang Batara berkejaran dengan gadis cantik yang bernama Wulandari. Mereka berkejaran ke puncak Gunung Sumbing. Lalu, lalu bagaimana nasib saya, Rama? Bagaimana perasaan saya? Saya lulu. Saya tidak bisa berpijak pada bumi ini lebih lama lagi. Ah, cemburu. Itu yang kau rasakan sekarang, anakku. Padahal aku sudah berpesan, jangan kemana-mana selama aku menjalani semedi. Itulah kini yang kau alami. Karena kau melanggar pesanku, Maaf, Rama. Saya memang melanggar pesan Rama. Tapi bagaimana, Rama? Apa yang harus perbuat sekarang? Sulit, anakku. Aku tidak tahu apa yang harus kau perbuat. Penyakit cinta itu penyakit yang sangat sulit mengobatinya. Jalan satu-satunya ialah harus bertemu dengan orang yang kita cintai itu. Rama, Apakah saya diizinkan untuk menemui Kang Batara? Apa alasanmu menemuinya, anakku? Saya tidak tahu, Rama. Kalau tidak ada alasan, jangan kau temui dia. Kau sangat mendapat malu. Percayalah. Apakah saya boleh memberikan kulit rusa itu pada Kang Batara, Rama? Hah? Kau akan berikan kulit rusa ini pada dia? Jangan, anakku. Jangan. Kulit rusa itu sangat berguna bagi kita, sangat berharga kulit rusa itu bagi kita. Sehingga tidak akan mungkin kita berikan kepada siapapun. Bukankah kulit rusa itu juga penting bagi Kang Batara, Rama? Memang begitu, Andita. Tapi mustahil untuk diberikan padanya. Kalau dipinjamkan, apakah boleh, Rama? Anakku, untuk apa kau bawa-bawa kulit rusa itu kepada dia? Bukankah kau sendiri tahu bahwa kulit rusa itu kini menjadi rebutan semua orang. Lalu, apa alasan saya menemui Kang Batara, Rama? Ah, kau masih mencari alasan untuk bertemu dengan pemuda itu, Andita. Rama, izinkan saya untuk menemuinya. Izinkanlah saya sebentar saja untuk bicara dengan Kang Batara. Andita anakku, aku tahu kau mencintai Batara. Aku tahu bagaimana perasaanmu sekarang ini. Tapi sudah berkali-kali aku katakan padamu, bukan? Cintamu tidak akan terwujud. Percayalah. Dunia kita dengan dunia Batara sudah jauh berbeda. Hidup kita berbeda dengan hidup mereka. Umur kita berbeda dengan umur mereka. Sehingga jarak kita juga semakin jauh dengan mereka. Biarlah mereka saling jatuh cinta sesama mereka Biarlah mereka saling mengasihi sesama mereka, karena mereka dari satu dunia. Apakah, apakah akan Rama biarkan saya jatuh sakit? Apakah Rama biarkan anakmu ini menderita sepanjang hayat? Apakah Rama tega melihat saya nanti hanya tulang berbalut kulit? Anakku, kau adalah kesayanganku kau adalah buah hatiku. Semenjak ibumu meninggalkan aku, kaulah satu-satunya pengobat hatiku yang terluka ini. Kalau memang begitu kehendakmu. Pergilah, temuilah Batara, bicaralah padanya. Dan supaya kau tidak malu nanti di hadapannya, bawalah kulit rusa itu sebagai alasan menemuinya. Tapi ingat anakku, jangan kau berikan benda itu kepadanya. Cukup kau pinjamkan saja. Rama, Rama memang orang tua yang arif dan bijaksana. Orang tua yang tahu kesusahan anaknya. Terima kasih, Rama. Iya. Saya akan berangkat sekarang juga. Pergilah. Uh, jaga dirimu baik-baik. Iya, Rama.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 Bagaimana, Kang? Apakah aku perlu pulang ke Padepokan Telaga sore? Rasanya perlu bulan. Kau perlu bertanya pada Nyi Guru tentang apa yang kita temukan sekarang ini. Siapa tahu Nyi Guru mengerti seluk-beluk rahasia ini. Sehingga kita dengan mudah akan bisa memiliki kitab itu. Sudah satu malam kita coba memecah batu ini dengan segala cara. Tapi hasilnya tidak ada. Kalau begitu, pagi aku akan kembali ke telaga sore. Iya, pergilah. Dan kalau bisa, Nyi Guru datang kemari. Sehingga kita bertiga bisa memikirkan di mana kitab itu disembunyikan. Baiklah, Kang Batara. Aku pergi. Hati-hati di jalan, Bulan. Iya, Kang. Kang Batara juga hati-hati jaga diri di sini. Jangan khawatir, Bulan. Yes, yes. gembira melihat seorang gadis yang cantik itu memiliki ilmu kadijayaan yang hebat. Kang Batara. Ah, Andita. Boleh saya mengganggu? Ah, boleh, silakan. Boleh saya duduk di sini? Boleh, tidak ada yang melarang. Terima kasih. Andita, gadis punyian juga sangat cantik. Sayang dia bukan berasal dari dunia fana ini. Kalau tidak, tentu akan banyak pemuda mengejarnya untuk diambil jadi kekasih. Kenapa Kang Batara memandangku? Apakah ada sesuatu yang tidak pantas pada diriku? Uh, uh, tidak, tidak. Uh, kau tampak cantik sekali pakai baju berwarna biru muda begini. <laughs> Apa iya? Uh, iya. Kenapa aku bicara begitu? Uh, kenapa aku gugup menghadapi anak kira bumi ini? Kang Batara sedang bingung rupanya. Uh, sedikit. Apakah ada yang bisa saya bantu? Hmm, tidak ada. Kang? Hmm? Uh, Kang Batara sedang kerja keras rupanya. Sehingga Kang Batara tampak lusuh. Aku sedang memikirkan tulisan di kulit rusa yang kau miliki itu. Ini? Oh, kau membawa kulit rusa itu kemari, Andita? Ah, kalau Kang Batara perlu, lihatlah. Ah, tidak, tidak. Aku sudah tahu tulisan yang tertera di atasnya. Oh, jadi Kang Batara tidak perlu lagi kulit rusa ini? Ah, simpanlah untukmu, Andita. Bagiku cukup menghafal tulisan yang tertera di atasnya. Iya. Kau kecewa tampaknya? Saya datang kemari ingin membantu Kang Batara memecahkan teka-teki tulisan di atas kulit rusa ini. Tapi sayang, Kang Batara tidak memerlukannya lagi. Ah, kau jangan cepat kecewa, adikku. Justru aku menghafalkan tulisan itu supaya kau bisa memiliki kulit rusanya. Terima kasih. Uh, Andita, kau masih sedih? Kang, Kang Batara betul-betul menganggap saya adik. Kenapa kau menangis, Andita? Saya bahagia. Kalau Kang Batara betul-betul menganggap saya adik. Saya betul-betul menganggap dirimu adalah adikku. Terima kasih. Hapuslah air matamu, Andita. Saya menangis karena kebahagiaan, Kang. Baru hari inilah saya dianggap adik oleh seseorang yang selama ini saya anggap kakak saya. Bahkan mungkin lebih daripada sekedar kakak. Gadis ini mulai melantur bicaranya. Tapi biarlah, dia tampak bahagia. Andita, hapuslah air matamu. Lihat, kulit rusa yang kau pegang telah basah oleh air matamu. Ah, maaf, saya tidak tahu. Saya tidak sengaja membasahinya dengan air mata saya. Ah, mari aku jemur. Pasti cepat kering terkena sinar matahari pagi ini. Iya, Kang. Terima kasih. Hah? Aneh. Ada apa, Kang? Apakah kulit rusa itu rusak terkena air mata saya? Bukan, bukan. Tapi lihat ini. Hmm? Di baliknya tampak garis-garis aneh. Mana, Kang? Di balik tulisan ini ada garis-garis yang tampaknya sengaja ditulis. Bukankah garis-garis ini menunjukkan tempat ini, Kang Batara? Ah, iya, betul. Lihat, garis ini menunjukkan makam Ki Pandai Urat. Ini tandanya. Sedangkan garis ini menunjukkan ke arah suatu tempat. Lalu, lalu garis ini tidak jelas lagi, Kang? Andita, garis itu akan nampak jelas bila terkena air matamu. Ah, <laughs> Kang Batara mengganggu saya? Betul, aku tidak bohong. Lihat saja, Garis yang tampak itu semua karena tersiram air matamu. Oh iya, tapi saya tidak bisa membasahi lainnya lagi karena air mata saya sudah habis, Kang. Tidak apa-apa. Embun yang menempel di daun ini juga bisa membasahinya. Nah, lihat. Kini lanjutan garis ini sudah basah oleh tetesan embun. Hmm, gambar sebuah kampak. Hah? Kampak? Mana? Mana? Lihat ini, Kang. Bukankah ini gambar sebuah kampak? Oh, kalau begitu kita harus mendapatkan kampak itu. Tapi di mana kampak itu? Di sini tidak diberitahu di mana kampak itu berada. Ah, sayang. Teka-teki kulit rusa ini semakin rumit. <laughs> Kang Batara perlu sekali dengan senjata kampak itu? Perlu. Mungkin kalau kampak itu ada, teka-teki tulisan di kulit rusa itu akan bisa terpecahkan. Baik, tunggulah. Saya akan bersemedi sebentar.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 Duta Rema Produksi PT Sinar Effendi Murni. Ah, hebat anak ini. Dia bisa menjadi letak kampak itu dengan semedi yang dilakukannya. Sedangkan Matanya terpejam dengan senyum tersungging di bibirnya. <laughs> Bisa kau lihat di dalam semedimu, Andita? Tidak. Hanya petunjuk yang saya dapatkan. Bahwa kampak itu terkubur di dekat dapur. Dapur? Dari mana kita tahu ada dapur? Sedangkan kita sudah tidak tahu di mana rumah Kipandai Urat berdiri. Andita, tidak perlu kau menolong mencarikan dan memecahkan teka-teki itu. Pulanglah sudah tidak ada gunanya kau terus berada di sana. Ada apa, Dita? <laughs> Maaf, Kang Batara. Saya harus kembali ke kampung. Rabumi memanggil saya. Ah, baiklah. Salam untuk Kirabumi. Iya. Yeah. Hei, cepat sekali Wulan dari kembali dari Telaga Sore. Kang Batara, ah, saya datang bersamanya Guru. Bersamanya Guru. oh, tampak lucu, Batara. Oh, maaf Nyi Guru. Saya tidak tidur sejak malam tadi. Tapi bagaimana Nyi Guru bisa cepat sekali sampai di sini? Aku sudah berangkat dua hari yang lalu dari Telaga Sore. Entah kenapa, perasaanku selalu ingin naik ke puncak Gunung Sumbing ini sehingga aku putuskan untuk berangkat kemari. Di tengah jalan aku bertemu dengan Wulandari. Ya, sekalian aku berziarah ke makam guruku di Pandai Urat. Oh, iya, Nyi Guru. Hmm. Makam guruku bersih sekali. Kemarin kami berdua yang membersihkannya, Nyi Guru. Bagus. Itu tandanya kalian menghormati para leluhur kita. Aku akan ke makam sebentar. Iya, Nyi Guru. Akan saya temani. Ayolah, kalian bersama-sama denganku ke makam itu. Mulan, sudah kau bilang pada Nyi Guru apa yang kita temukan di sini? Sudah. Lalu apa kata Nyi Guru? Dia tidak bilang apa-apa. Hanya dia sedih. Bahkan dia menangis tadi. Aneh.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 dan Wulandari berjalan di belakangnya sepi. Keduanya tidak berani bicara apa-apa. Sesampai di kuburan Ki Pandai Urat, Nyisepi duduk bersimpuh. Lama dia memandangi kuburan itu, seolah-olah Nyisepi sedang bicara dengan gundukan tanah yang sudah bersih dari rumput yang tumbuh liar. Sedangkan Batara dan Wulandari tidak berani bertanya sedikit pun.